kang Oji cintakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun adik-adik berada di Kota Malang ini dan sekitarnya. Pada kesempatan siang hari ini tentunya Kang Oja memulai dulu adik-adik sebelum membawakan kisah menawan, kisah yang sangat baik yang buat adik-adik bisa ambil pelajaran dan Kang Oja berharap sekali kepada Allah Subhanahu wa taala adik-adik mencatat ya, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya buat adik-adik dan juga buat yang mendengarkan yang lainnya. Adik-adik semuanya yang Kang Oja cintakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum Kang Oja memulai Kang Oja ingin bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa Kang Oja syukurnya? Untuk segala hal adik-adik, untuk semuanya. Pertama, Kang Oja bersyukur pada Allah. Allah telah menjaga Kang Oja dalam perjalanan. Naik pesawat tadi walaupun sempat pesawatnya yang seharusnya mendarat di, di Malang, malah ke Surabaya adik-adik. Qadarullah Masya Fa'al. Kenapa memang Kang Oja? Karena di sana ternyata berdasarkan informasi dari pilotnya nggak bisa mendarat adik-adik karena cuaca yang tidak memungkinkan. Dan Alhamdulillah, Kang Oja bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Kang Oja bisa sampai dengan selamat di kota tujuan yang tentunya Kang Oja berharap sekali bisa mampir di Kota Malang ini menemui adik-adik walaupun masih lewat udara. Mungkin ada waktu bisa bertemu secara langsung dengan Kang Oja di suatu kesempatan insya Allah. Nah, karena itu pula adik-adik Kang Oja ingin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat dalam perjalanan tadi, nikmat sampai ketika tempat tujuan di sini dan nikmat bertemu dengan adik-adik melalui udara, melalui dakwah Islamiyah ini, Kang Oja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik juga harus bersyukur ya kepada Allah ya. Karena adik-adik semua nikmat yang Allah berikan kepada adik-adik merupakan satu hal yang tidak bisa kita bayar adik-adik dengan uang, dengan harta, dengan apa saja tidak bisa dibayar dan Allah pun tidak butuh itu adik-adik. Yang Allah butuhkan adalah ketaatan kita kepadanya, yaitu dengan rajin beribadah, tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, adik-adik mudah-mudahan yang mendengarkan kamu aja berharap pada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik adalah anak-anak yang soleh yang menjaga sholatnya. Oleh karena itu adik-adik Kang Ajam mulai dengan panjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik tahu tidak? Ucapan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang apabila diucapkan oleh seorang hamba dengan tulus ya dengan ucapan yang kita memuji Allah dengan tulus ini adik-adik maka Allah akan memberikan kepada kita 30 kebaikan wah banyak Kang Oja banyak sekali mm -mm dan juga Allah akan hapuskan kepada dari kita 30 keburukan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Waman kala dan barang siapa yang berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Min kibali nafsihi, dari lubuk hatinya yang paling dalam, kutibat lahu, maka Allah akan mencatat baginya salah sunnah hasanatan, 30 kebaikan wa anhu salah sunnah sayatan dan Allah akan menghapuskan 30 dosa darinya. Hadis rohau Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat adik-adik, wah banyak sekali kebaikannya tentu adik-adik ya. Oleh karena itu, Kang Oja memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dengan membaca pujian-pujian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insya Allah di antara adik-adik mungkin sudah sering mendengar baik melalui radio dakwah Islamiyah ini ataupun yang mendengarkan acara Kang Oja di Kisah Menawan Sang Teladan yang disiarkan melalui radio dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah atau disingkat dengan Radio Roja. Baik adik-adik Kang Oja mulai dulu ya. Innalhamdulillah Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmadu kita memujinya, memuji Allah. Wa nasta'inuhu dan kita memohon pertolongan Allah. Wa nastaghfiruhu dan kita memohon ampun kepada Allah. Wa na'udzubillah min sururi ampusina dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina dan dari buruknya amalan-amalan kita. Man yahdillahu fala mudillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya hidayah. Wa ashadu alla ilaha illallah dan aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu hambanya wa dan rasulnya la nabiyya ba'da dan tidak akan ada nabi setelahnya selama-lamanya. Amma ba'du adapun setelahnya fa inna afdaqal hadisi kitabullah. Sungguhnya sebaik-baiknya sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah wa khairul hadi dan sebaik-baiknya petunjuk hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri dan seburuk-buruknya perkara muhdasatuha yaitu yang diada-adakan wa kullu muhdasatin bid'ah dan setiap yang diada-adakan itu namanya bid'ah wa kullu bid'atin dolalah dan setiap bid'ah itulah pastilah sesat wa kullu dolalatin finnar dan setiap kesesatan itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Adik-adik semuanya yang Kang Oji cintakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau hari, hari ini ada yang masih sakit, Kang Oja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kesembuhan buat adik-adik semuanya. Adik-adik semuanya, pada kesempatan siang hari ini Kang Oja akan membawakan sebuah kisah. Kisah apa tuh Kang Oja? Kisah apa ya Kak Bu Hamzah kira-kira? <laughs> Kira-kira apa ya Kak Hamzah? Kisah yang menarik untuk diangkat pada siang hari ini Kak Bu Hamzah. Yang jelas yang menarik lah. jelas <laughs> yang menarik ya Kak Bu Hamzah. Iya. Ya Karena tentunya Kak Oja punya banyak sekali cerita-cerita. insya Allah, insya Allah. Hmm. Baik adik-adik, sebagaimana yang Kang Oja jelaskan, kisah Kang Oja kali ini tentang masalah tauhid. Mungkin adik-adik sudah tahu ya apa itu tauhid atau mungkin ada yang belum tahu yaitu tentang perkara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya sebagai tujuan dalam kehidupan kita dalam beribadah ya. Oleh karena itu adik-adik Kang jangan bahas nih. Kisah apa sih Kang jadi penasaran? Wah, penasaran adik-adik semuanya ya. Insya Allah Kang akan bahas kisah ini. Tapi sebelumnya tentunya Kang Oja ingin memberitahu kepada adik-adik semua bahwasanya perbuatan syirik adalah merupakan lawan dari tauhid adik-adik. Musuhnya tauhid adalah syirik adik-adik. Apa sih syirik Kang Oja? Syirik itu artinya adalah menduakan Allah. Menduakan Allah itu apa maksud Kang Oja? Maksudnya gini adik-adik, kalau adik-adik minta kepada Allah, tapi juga adik-adik minta juga kepada sayang Allah. Minta kepada kuburan, minta kepada patung, minta kepada pepohonan, minta kepada bintang, minta kepada segala sesuatunya selain Allah. Nah itu namanya sirik adik-adik menduakan Allah. Adik-adik minta sama Allah perlindungan, tapi juga kadang-kadang ada di antara orang-orang adik-adik yang dia minta perlindungan kepada Allah, dia juga minta perlindungan kepada selain Allah atau dia minta sesuatu mungkin karena Allah tidak belum kabulkan akhirnya dia minta kepada yang lainnya adik-adik nah ini namanya syirik adik-adik nah Kang Oja akan bawakan kisah tentang kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika itu kisah ini Rasulullah SAW sedang bersama seorang sahabat beliau yang bernama adalah Al-Aqsam Al-Jaun Al-Khuzai Al-Aqsam Al-Jaun Al-Khuzai kemudian Rasulullah SAW berkata Wahai Aksam, tidak ada orang yang lebih mirip denganmu kecuali orang ini. Dan orang ini tidak tidaklah mirip, sangat mirip kecuali hanya dengan dirimu. Kemudian kata Aksam, Ya Rasulullah, apakah miripnya aku dengan orang itu akan membuat aku celaka Rasulullah? Nah, lihat adik-adik para sahabat, luar biasa adik-adik ya. Beliau bertanya kepada orang yang ahlinya. Bagaimana Aksam pengen tahu kira-kira miripnya aku dengan orang itu celaka nggak ya? Nah, akhirnya kemudian Qatar Rasulullah, lah tidak. Kenapa? Karena wa anta mu'min, engkau adalah orang mu'min, wa huwal kafir. Dan sedangkan orang itu adalah orang kafir. Siapa sih Kang Oja kisah ini? Orang yang dibicarakan oleh Rasulullah Salam ini? Kisah ini adik-adik adalah tentang kisah orang yang pertama kali membuat negeri Arab, negeri Arab sana adik-adik, yaitu di Mekah mendatangkan perbuatan kesyirikan adik-adik yang kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan kesyirikan di negeri Arab tersebut. Wah, kok bisa Kang Oja? Nah, itu dia adik-adik. Padahal adik-adik orang ini sebenarnya tidak berniat seperti itu. Tapi karena kebodohan dalam masalah agama, dia tidak pintar dalam masalah agama, tidak memiliki ilmu tentang masalah agama, akhirnya malah mendatangkan kerusakan di negeri Arab adik-adik. Dulu adik-adik kota Mekah itu adalah orang-orang yang semua penduduknya memiliki keyakinan dan pemahaman mengikuti Nabi Ismail salam. Semuanya tidak ada yang menyembah berhala adik-adik. Semuanya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba ada seorang yang dia merupakan seorang pemimpin adik-adik, seorang pemimpin dari suku Huza'ah. Dia ada seorang pemimpin tapi dia memang orangnya baik adik-adik. Dia baik, dia bersedekah kepada orang-orang. Setiap ada orang yang haji, ya dia berikan makanan dan minuman. Orangnya dermawan adik-adik. Dan juga orangnya sangat semangat dalam beribadah. Tapi sayangnya adik-adik, dia nggak punya ilmu tentang masalah agama. Siapa sih Kang Ojan namanya? Namanya adalah Am Amr bin Luhai al-Huzai. Kisahnya gini adik-adik. Adik-adik mau dengar tentunya ya. <laughs> Mudah-mudahan kisah Kang Ojak, rencananya Kang Ojak membawakan dua kisah adik-adik. Yang pertama kesirikan yang pertama kali di negeri Mekah dan yang kedua kesirikan pertama kali yang muncul di muka bumi ini adik-adik. Jadi sudah ada kesirikan itu sebelum di Mekah. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dan jauh sebelum adanya Aksam, eh, sebelum adanya uh, Amr bin Luhai al-Khuzai ini sudah ada kesirikan adik-adik. Nanti itu akan ajakan bawakan kisahnya ya. Nah, Kisahnya gini adik-adik. Amr bin Luhai al-Huzza ini adalah orang yang sangat sangat rajin beribadah. Sangat rajin beribadah ke Abu Hamzah. Saking sangat rajin beribadahnya, beliau pergi ke negeri Syam. Ke negeri Syam adik-adik. Oh, Ngapain oh, jauh itu kau jauh. Oh, jauh banget kau. Dalam perjalanan hanya onta ontak Abu Hamzah. Hmm. Nah, di sana ke Abu Hamzah, ternyata Amr bin Luhai al-Huzza ini melihat penduduk Syam atau Palestina sekarang itu mereka menyembah patung-patung Abu Hamzah. mm -mm. Tapi Amr bin Luhail nggak tahu apa ini nih orang-orang yang pada nyembah-nyembah patung ini, nyembah batu-batu ini. Amr bertanya adik-adik. Dan ternyata adik-adik di Sam itu memang tempat negeri yang dimana banyak para nabi dan rasul diutus di sana. Akhirnya kemudian Amr bin Wahal Uzay pengen tahu dan nanya dia dikadik kepada penduduk sana, pada penduduk Sam. Apa kata Amr? Wahai penduduk Sam, apa sih yang kalian kerjakan ini? Kenapa kalian menyembah patung-patung itu? Kemudian kata para penduduk sana, mereka berkata, Patung-patung ini kami sembah, kalau kami minta agar hujan turun, kami nyembah patung ini, hujan pun turun. Wah, kalau kami minta supaya kurma, kur, pohon-pohon kurma berbuah, menumbuhkan banyak kurma, maka kami minta sama patung ini, kemudian pohon-pohon pun menjadi berbuah banyak kurmanya. Wah luar biasa adik-adik ya. Akhirnya Amr bin Luhai Uzzai ini yang sangat minim dalam masalah ilmu agama, langsung percaya adik-adik. Dan langsung ingin sekali seperti itu. Makanya kemudian Amr bin Luhai Uzzai ini minta adik-adik kepada penduduk Sam. Wahai penduduk Sam, kalau gitu Aku minta dong satu berhalanya. Wah, kayak minta rambutan aja adik-adik yang minta satu. Oh gitu. Ya, akhirnya adik-adik kemudian sama penduduk Syam diberikanlah satu berhala adik-adik, satu dewa, satu Tuhan mereka, yaitu patung manusia yang tangan kanannya buntung. Tangan kanannya nggak ada adik-adik, buntung. Dikasih ke Amr bin Wahuzai. Dan ternyata patung ini punya nama adik-adik, namanya adalah Hubal. Nah, akhirnya adik-adik dibawa pulang sama Amr bin Luhal Uzai ke kota Mekah. Ke Mekah, sampai di sana di depan Ka'bah, patung Hubal ini adik-adik ditaruh di depan Ka'bah, lalu Amr bin Luhai al-Huzai sujud kepada patung tersebut. Nah, penduduk Mekah bingung adik-adik. Wahai Amr, Mada ta'am, apa yang kamu sedang lakukan wahai Amar? Gitu kan. Kemudian kata Amar, aku ini baru pulang dari negeri di tempat yang di mana para penduduknya itu sering diutus para nabi dan rasul di sana. Di mana para penduduknya itu selalu kedatangan utusan-utusan nabi yang Allah memberikan utus apa mendatangkan utusan dari negeri tersebut. Dan aku melihat di sana para penduduk sedang menyembah patung. Lalu kata mereka, kalau mereka ingin minta hujan turun, mereka minta minta kepada patung-patung ini. Maka kemudian hujan pun turun. Dan kata mereka juga, kalau mereka ingin supaya menumbuh tumbuhan, supaya cepat tumbuh dan cepat berbuah, maka mereka minta kepada patung tersebut. Maka kemudian tumbuh-tumbuhan pun berbuah. Akhirnya adik-adik, para penduduk pun takjub. Oh begitu ya Amr? Iya, makanya aku minta satu. Aku bawa, aku dikasih ini patung, yaitu patung yang tangan kanannya tidak ada, ya buntung. Dan kemudian diberi nama Hubal. Akhirnya adik-adik para penduduk Mekah yang waktu itu mengagumi Amr bin Luhal Uzai bahkan mereka menganggap sebagai ulama adik-adik karena kerajinnya sangat karena Amr bin Luhal Uzai ini sangat rajin dalam beribadah semangat beribadah dan juga suka menolong dijadikan ulama oleh mereka padahal Amr bin Luhal Uzai ini orang yang sangat minim keilmuannya tidak bahkan tidak punya sama sekali adik-adik hanya semangat dalam ibadah saja akhirnya para penduduk Mekah pun menyembah patung Hubal tersebut. Bahkan adik-adik patung Hubal tersebut sama penduduk Mekah itu diberikan tangan, dibuatkan tangan kanannya yang terbuat dari berlian. Ya. Dari permata yang indah sehingga patung Hubal itu memiliki tangan yang tangan kanannya terbuat dari berlian-berlian tersebut adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik sebagian besar penduduk Mekah menyembah berhala mulai sejak hari itu adik-adik. Dan hanya sebagian kecil saja yang masih mengikuti ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Semakin, eh, semakin apa, sedikit saja adik-adik yang hanya mengikuti ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Kak Abu Hamzah tahu gak kira-kira apa yang dialami oleh Amr bin Luhal ini? Waduh, ini kayaknya belum tahu ini, terus sekali ini. <laughs> Yang jelas dia sangat celaka ya, jauh-jauh dari Syam membawa berhala mm -hmm. sehingga orang-orang tersesat ini. Betul. Ya, maka dia orang yang pertama yang mendatangkan kesirikan kota Mekah ke Hamzah. Dan tahu nggak adik-adik apa yang terjadi oleh Amr bin Luhal Uzza ini? Maka kemudian Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memberikan sebuah hadis tentang bagaimana keadaan Amr bin Luhal ini. Kata beliau apa? Rasulullah SAW bersabda, Ro'ai itu, aku melihat. Amar bin Luhayyi, Amar bin Luhai, Al-Huzaiya, Al-Huzai, Yazuru, menyeret-nyeret kusbahu finnar, ususnya di dalam neraka. Masya Allah adik-adik, itu azab yang Allah berikan, siksaan yang Allah berikan kepada Amr bin Luhai al-Huzai yang telah merubah ajaran penduduk kota Mekah yang awalnya mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah saja, lalu malah menyembah berhala. Sampai-sampai adik-adik kemudian di kemudian hari berhala eh, Ka'bah tersebut penuh dengan berhala yang jumlahnya tiga ratusan adik-adik. Yang jumlahnya tiga ratusan di dalam Ka'bah penuh dengan berhala. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan dimenangkan, maka pada saat itu berhala-berhala dalam kota Mekah dalam Ka'bah itu dikeluarkan oleh Rasulullah SAW lalu dihancurkan Kabu Amzah. Nah, hmm. inilah yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, innahu kana awwala. Karena dialah orang yang pertama kali man dina Ismail yang merubah ajaran Nabi Ismail, Panasoba, authan dan dialah yang mendatangkan membuat berhala-berhala itu yang kemudian adik-adik penduduk Mekah pun akhirnya mereka menyembah berhala sampai adanya mereka menyembah roti adik-adik dibikin roti, ditumpuk-tumpuk, lalu sembah oleh mereka. Ketika mereka lapar, Tuhannya dimakan. Tuhan maaf ya, aku lapar, aku makannya kamu. Nah itu adik-adik. Sampai seperti itu adik-adik. Jadi tidak hanya berhala yang terbuat dari batu, yang terbuat dari kayu, ataupun yang lainnya. Bahkan dari roti pun ketika mereka tidak punya Tuhan yang terbuat dari batu, tidak punya Tuhan yang terbuat dari kayu, mereka menyembah berhala tersebut adik-adik. Lalu setelah ketika mereka lapar, mereka makan Tuhannya. <laughs> Karena kan tempat erotik Abu Hamzah. Wah, iya. enak ini kayaknya. <laughs> Lagi lapar. Maaf ya Tuhan, aku makan gitu adik-adik ya. Itu sebagian kisah yang pernah Kang Oja dengar. Nah, itu kisah pertama Kak Abu Hamzah. Masih ada waktu nggak kira-kira Kak Abu Hamzah? Masih, masih oh, banyak, masih banyak. waktunya. Dan dan ini Kak, uh, Kak Oja, huh? saya ingatkan kembali bagi hmm. adik-adik hmm. yang hmm. nanti mau bergabung ya, hmm. silakan nanti bisa bergabung di nomor 0341336476 ya, hmm. untuk bisa menyampaikan uh, pelajaran atau mungkin ingin menyapa Kak Oja yang telah datang jauh-jauh dari Bogor ya, eh, silakan Kak Oja. Hmm. Atau mungkin ini kita dengarkan jeda. Eh, kita jeda Kau Bu Iya. Biar Kang Oja bisa minum air putih dulu. Iya, betul ini. Iya, kita dengarkan satu jeda berikut ini ya. Iya. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة القدر الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة مباركة الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان Ya Allah, jadikanlah Al-Quran adalah argumentasi yang membela kami dan bukan yang mencelakakan kami. Jadikanlah kami membaca dan mengamalkan Al-Quran sehingga Al-Quran membela kami dan jangan kau jadikan kami orang yang membaca tapi melanggarnya. واجعله لي إماما ونورا يا ya الله turunkan rahmatmu kepada kami dengan barokah Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami, sebagai petunjuk kami, sebagai cahaya kami, sebagai hidayah yang membawa kami ke jalan yang lurus, Ya Allah, ingatkanlah kami dengan Al-Quran kalau kami lupa. Berilah kami pelajaran dengan Al-Quran kalau kami tidak mengerti. Berilah kami rezeki ya Allah ngaji Quran, baca Quran siang malam, mengamalkan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran argumentasi yang membela kami, Ya Allah. Jangan kau jadikan argumentasi yang mencelakakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kembali lagi bersama Kak Oja ya. Insya akan kita dengarkan eh, lanjutan kisahnya atau kisah yang baru malam ya. insyaallah nanti mungkin uh, berapa ya 20 menit ya Insya Allah Kauja atau 15 menit Kauja apa tuh oh, cerita yang baru ini oh, <laughs> walau alam berapa menit ya ini sudah banyak yang telepon kayaknya oh, gitu. nah nanti mungkin Insya Allah akan disampaikan oleh mm -hmm. Kauja sampai selesai ya nanti -hmm. setelah itu silakan adik-adik bisa bergabung di 0341 336476 silakan Kauja ah Kak Hamzah di luar kan lagi hujan Bu Amza. Iya, alhamdulillah. Kayaknya kita juga mengajarkan pada adik-adik tentang doa nih Bu Amza. Mudah-mudahan adik-adik semuanya sudah hafal ya tentang doa ketika turun hujan. Ah, alhamdulillah. Adik-adik kalau sudah hafal, adik-adik jangan lupa untuk mengamalkan doa tersebut. Kenapa emang Kang Oja? Karena doa itu sangat bermanfaat adik-adik. Sangat bermanfaat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Inna doa, sungguhnya doa itu yang fau mimma nazala. Bermanfaat ya ketika turun wa mimma lam yanzil dan juga bermanfaat ketika belum turunnya ya jadi adik-adik Rasulullah mengabarkan kalau kita berdoa ketika ada bencana ada musibah yang menimpa kita maka doa tersebut bermanfaat buat kita. Doa ketika kita bisa dilindungi oleh Allah dari bencana yang lebih besar atau dari hal yang kurang baik ataupun kita mendapatkan sesuatu yang baik, mudah-mudahan yang baik tersebut tidak mendatangkan keburukan buat kita. Kemudian kata salam juga wami malam yanzil dan juga doa tersebut bermanfaat ketika belum turun. Jadi kita mohon ya adik-adik, ini kan hujan adik-adik ya. Adik-adik mungkin di negeri di mana di sini beberapa tempat banjir sama adik-adik di Jakarta, Celengsi, daerah eh, Bekasi, Tambun, itu hujan Kabu Hamzah sampai menenggelamkan sampai atap rumah ya dan banyak sekali beberapa daerah masih tenggelam sampai hari ini Kak Hamzah. Nah, karena itu adik-adik kita berdoa. Kalau ketika hujan sedang turun yang kecil-kecil ini, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu doanya, Allahumma sayiban nafian. Ya Allah, turunkan hujan pada kami, hujan yang bermanfaat. Loh, Kang Oja memang ada hujan yang tidak bermanfaat? Ada yaitu hujan yang menenggelamkan tadi adik-adik. Hujan yang membuat banyak kemanusia menjadi kesusahan. Loh, kalau gitu Allah berbuat buruk dengan wajah wah enggak adik-adik ya hujan yang walaupun itu menenggelamkan manusia lalu kemudian mendatangkan musibah Allah tidak pernah memberikan hal itu satu yang buruk kepada manusia tapi itu menjadi pelajaran buat kita adik-adik ya pelajaran buat kita maksudnya Allah itu Allah mengingatkan adik-adik suatu yang datang musibah itu yang buruk itu menurut kita itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adik-adik banyak di antara kaum manusia yang membuang sampah sembarangan, menebang pohon sehingga kemudian datanglah banjir itu yang diakibatkan oleh tangan manusia sendiri adik-adik. Allah tujuannya memberi ingatan. Nah, Begitu pula adik-adik ketika nanti hujan semakin besar nih adik-adik turunnya, Rasulullah SAW sudah ajarkan kepada kita. Dengan doa, Allahumma ya Allah hawalaina, turunkanlah hujan di sekitar kami. Wala alaina dan jangan turunkan hujan di atas kami. Allahumma alal a kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran yang tinggi. Wal dan di gunung-gunung wazirabi di bukit-bukit, wabutunil audiyah dan di perut-perut lembah, wamana bitis syajari dan di tempat tumbuhnya pepohonan. Nah itu adik-adik, ketika hujan semakin deras, kita berdoa kepada Allah dengan doa tadi. Tapi kalau hujannya rintik-rintik seperti ini, kita mohon kepada Allah dengan doa Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini bermanfaat buat kita adik-adik. Dan adik-adik, Kang Oji juga ingin membuat adik-adik semua, adik-adik jangan pernah lepas berdoa ya, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit ya, dan juga dalam keadaan senang, adik-adik berdoa kepada Allah. Terutama untuk saat ini adik-adik, kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang ada di di Damas, di Yaman, yang ada di uh, Suriah, yang ada di Palestina, yang ada di setiap negeri kita mohon kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah ya adik-adik ya agar Allah membantu mereka dan memenangkan kaum muslimin yang ada di sana. Ah, amin. Kenapa Kang Ojek Karena adik-adik doa itu sangat bermanfaat adik-adik dan merupakan senjatanya orang mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi walaupun kaum muslimin hanya memiliki senjata yang sedikit ataupun ketika kita kesulitan memohon kepada Allah agar diberikan kemenangan maka kita berdoa kepada Allah karena Rasulullah pernah bersabda dengan dengan sabdanya Rasulullah menjelaskan bahwasanya inna doa sungguhnya doau sungguhnya doa itu silahul mukmin adalah senjatanya orang mukmin wa imadudin dan juga merupakan tiang agama wa nur samawati wal ard dan dia adalah cahaya langit dan bumi nah adik-adik maka kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah menolong dan membantu kita. Baik adik-adik itulah yang ingin Kang Oja sampaikan buat adik-adik di kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya Kang Oja sudah janji sama adik-adik akan membawakan kisah berikutnya nih Kak Bu Hamzah. Mau kalau janji kan harus dibayar ya. Iya. Nih. Utang. Betul betul betul. <laughs> Kita sudah penasaran ini. Oh, penasaran ya. Baik adik-adik semuanya. Kisah berikutnya adalah kisah yang pertama kali terjadinya kesirikan di muka bumi ini adik-adik. Nah, Amr bin Luhail Uzai tadi, dia pernah bermimpi, dimimpikan oleh syaitan, diberitahu oleh setan dalam mimpinya, ada beberapa berhala-berhala yang ada di zaman Nabi Nuh sebelumnya, yang terpendam di satu tempat. Lalu dikasih tahu, lalu disuruh diambil dan dibawa ke ke Ka'bah. Dan berhala-berhala tersebut adalah yaitu berhala-berhala dari orang-orang soleh adik-adik. Itu berhalanya Wad, Wadan, Suwaan, Yaguth, Yauk, Nasron. Nah ini adik-adik adalah lima berhala yang yang eh ya lima berhala yang disembah pertama kali di muka bumi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Adik-adik mau tahu kisahnya? Kawan mau tahu? <laughs> Iya, baik adik-adik semuanya. Ini kisahnya adik-adik. Dulu, uh, sebelumnya Kang Oja yang bertakwa pada adik-adik. Dulu, zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adik-adik, semua manusia di seluruh muka bumi ini hanya menyembah kepada Allah. Dan semuanya beragama Islam. Tidak ada yang beragama selain agama Islam. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, sebuah hadis yang oleh Ibnu Jarir dan juga Al-Hakim, beliau berkata, jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Dan semasa semuanya orang yang hidup pada zaman tersebut masih beragama Islam. 10 abad itu berapa tahun ya Kak Abu Hamzah? Lama sekali itu. Sekitar berapa? Seribu ya. Seribu tahun, betul. Seribu tahun adik-adik ya. Nah, seribu tahun itu ternyata Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu semuanya hanya menyembah kepada Allah. Lalu adik-adik, setan, iblis ini berusaha menyesatkan manusia. Caranya gimana Kang Oja? Caranya, waktu itu ada orang-orang soleh, yaitu Wadan, Suwa, Yaguts, Yauk dan Nasrani adalah lima orang soleh adik-adik yang hidup di zaman di, di, di zaman Nabi Nuh yang mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang yang rajin beribadah. Dan saking rajin dan ibadah yang luar biasa itu membuat orang-orang begitu kagum dengan ibadahnya mereka adik-adik. Sehingga mereka menyenangi kelima orang ini karena kebaikannya juga dan juga karena rajin ibadah tersebut adik-adik. Nah, suatu waktu salah satu dan lima orang ini adik-adik meninggal. Maka penduduk pada masa itu mereka bersedih adik-adik. Mereka menangis. Menangis berhari-hari. Kesedihan yang luar biasa karena ditinggalkan orang yang mereka cintai dan mereka adalah orang-orang yang begitu semangat dalam beribadah. Orang yang meninggal ini adik-adik. Kemudian adik-adik turun iblis. Iblis penyamar jadi manusia. Kemudian iblis ini datang kepada para penduduk di negeri tersebut memberi, mengabarkan kepada mereka dengan satu kabar. Katanya apa adik-adik? Kata iblis berkata, Wahai penduduk, maukah kalau seandainya aku buatkan gambar orang-orang sholat tersebut? Aku buatin gambar wadan, aku buatin gambar suwa, aku gambarin gambarnya Yagus, Yauk, dan Nasron. Mau nggak? Kata iblis adik-adik yang nyama jadi manusia. Terus kata penduduk sana, untuk apa? Ya agar kalian mengingat kebaikan mereka sehingga kalian semangat beribadah. Oh gitu, ya udah bala, kami mau kalau gitu. Akhirnya adik-adik dibuatlah patung, dibuatlah gambar-gambar oleh iblis ini. Lalu dibagikan kepada mereka. Dan gambar-gambar tersebut ditempel di rumah, di masjid, ya di tempat ibadah maksudnya adik-adik, tempat ibadah mereka pada saat itu yang mereka tempel di sana. Lalu tidak lama setelah itu adik-adik, iblis menyamar lagi jadi manusia. Datang lagi ke penduduk, lalu berkata kepada penduduk ini, Mau tidak kalau aku berikan, aku buatkan untuk kamu patung-patung wadan, suwa, yagur, siaok, dan nason ini? Mau gak? kata iblis. Kemudian kata para penduduk, bala, kami mau kalau gitu. Ya udah, kalau gitu aku buatkan patung-patung ini akhirnya dibuat tadi adik dibuat sama iblis sebuah patung yang mirip dengan wajahnya Wat, Suwa, Yagus, Yaok dan Nasrun. Akhirnya setelah itu dibuat yang banyak oleh iblis dikasih kepada mereka satu. Lalu ditaruh di setiap rumah, di jalan, di pasar, di tempat ibadah adik-adik. Kemudian adik-adik ya pada masa itu adik-adik belum ada yang menyembah patung-patung itu. Memang pada masa itu semuanya penduduk hanya memasang untuk supaya bersemangat dalam beribadah adik-adik. Wah, aku ingin seperti Wadan nih. Dia sangat semangat rajin ibadahnya. Oh, ada patungnya, ada gambarnya. Ah, aku ingin seperti dia. Jadi adik-adik mereka hanya semata-mata untuk semangat beribadah saja. Lalu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ketika para penduduk ini meninggal, meninggal semua, kemudian ada anak-anak mereka. Nah, pada masa anak-anak ini belum juga belum menyembah patung itu karena udah tahu sejarahnya. Bapak-bapak mereka memberitahu. Kemudian setelah anak-anak ini meninggal, maka muncul cucu-cucu mereka. Nah, cucu-cucu inilah mereka yang cucu-cucu dari para penduduk tadi itu adik-adik yang tidak tahu asal muasal adanya patung dan gambar tadi. Mereka nggak tahu tujuan pertamanya apa. Kan tadi tujuan pertamanya semata-mata supaya semangat beribadah saja. Karena mereka tidak tahu adik-adik dimanfaatkan oleh iblis. Kemudian iblis nyamar lagi jadi manusia adik-adik. Lalu datang kepada cucu-cucu mereka ini. Ketika itu para cucu ini bingung. Kok banyak patung ya? Di mana-mana ada patung. Di rumah ada patung, di jalan ada patung, di tempat ibadah ada patung, dan patungnya sama lagi. Mirip-mirip semuanya. Kemudian iblis datang adik-adik, lalu memberitahu kepada mereka, kalian tidak tahu, kata iblis adik-adik. Para cucu-cucu ini bingung, apa yang tidak kami tahu? Kalian tidak tahu. Dulu, kata iblis tadi adik-adik ya, dulu patung-patung itu disembah sama bapak-bapak kalian. Oh gitu ya, iya itu disembah oleh bapak-bapak kalian. Mereka minta kepada sesuatu itu, minta kepada patung-patung tersebut. Dibohongin sama iblis adik-adik. Akhirnya adik-adik karena cucu-cucu mereka yang tidak tahu sebab awalnya kenapa ada patung-patung tersebut, kemudian disembah oleh mereka, dan akhirnya adik-adik terjadilah kesirikan pertama kali di dunia, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka kemudian setelah itu Nabi Nuh Allah utus untuk menyadarkan mereka. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka tidak semuanya mau sadar. Mereka tetap berkeyakinan menyembah patung-patung tersebut. Yang pada akhirnya adik-adik yang terjadi adalah kemudian Allah mendatangkan bah air laut yang menenggelamkan penduduk yang sangat banyak itu yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah itu kisahnya Kak Abu Hamzah Dua kisah tersebut Nanti insya Allah di akhir Kang Ojek akan berikan pelajaran Tapi tentunya Kak Abu Hamzah, Kak Ojek juga ingin mendengar pelajaran dari adik-adik yang baik yang lewat telepon ataupun yang SMS ke Radio Dakwah Islamiyah ini. Kang Ojek tunggu ya. Dan nanti insya Allah Kang Ojek bacakan pelajaran dari adik-adik semuanya. Itu Kak Hamzah. Iya, terima kasih Kak Oja. Sangat hmm. menarik sekali. Lah, terus bagaimana sih kita ini bisa tahu tentang tauhid ini? Sepertinya sangat penting sekali ya Kak Oja ya. hmm, ya. penting sekali. Sangat penting sekali adik-adik kita belajar tentang tauhid karena adik-adik kita tahu kalau kita belajar tentang tauhid kita menjadi tahu mana yang namanya sirik Kalau kita tidak pernah belajar tentang tauhid, kita nggak tahu mana itu syirik, mana itu yang bukan syirik, ya. Akhirnya kita malah tersesat. Oleh karena itu adik-adik, kita wajib belajar nih Kak Abu Hamzah. Belajar Islam itu wajib. Dan yang pertama kita pelajari adik-adik adalah bagaimana mengetahui bagaimana mengesahkan Allah. Sehingga kita tidak jatuh dalam perbuatan syirik. Emang kenapa sih kalau jatuh dalam perbuatan syirik? Wah, adik-adik, kalau ada orang yang berbuat syirik, kemudian dia mati, dan dia tidak sempat bertobat, maka adik-adik dia akan kekal dalam neraka Kabu Hamzah. Ih, mereka akan kekal. Maksudnya apa Kang Oja? Oh, maksudnya mereka itu akan sama seperti orang kafir. Mereka akan berada dalam neraka selama-lamanya. Lain dengan orang muslim adik-adik. Kalau orang muslim berbuat dosa, kemudian Allah akan akan bersihkan dia dulu adik-adik dalam neraka. Allah cuci dosa-dosanya, Allah bahas dosa-dosanya di dunia. Kemudian satu waktu Allah akan angkat dia dan masukkan ke dalam surga. Tapi kalau orang muslim lalu berbuat sirik dan kemudian dia mati dan tidak sempat bertobat kepada Allah dari perbuatan siriknya. yang terjadi adalah dia akan kekal akan selama-lamanya dalam neraka. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Kita berlindung pada Allah adik-adik ya dari perbuatan syirik yang tidak kita ketahui. Makanya Rasulullah mengajarkan satu doa yang sangat bagus sekali yang nanti adik-adik bisa pelajari dan hafalkan tentang doa semoga Allah menghindarkan kita dari perbuatan syirik. Itu Kak Abu Hamzah. Iya. Insya Allah kita dengarkan satu lantunan ayat suci Al-Quran ya Kak Oja ya. Iya, Sambil boleh. kita nunggu telepon dari teman-teman kita, adik-adik, mm -hmm. pendengar setia radio dakwah Islamiyah. Insya Allah setelah beberapa lantunan ini insya Allah. Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسنجزي الشاكرين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama uh, kita ya Di acara apa ini Kak Oja namanya ini kisah teladan ya kalau tidak salah ya di acara kisah yang bermanfaat insya Allah <laughs> buat adik-adik semuanya hmm. insya Allah kita akan coba uh, tunggu ya Kak Oja -hmm. dari teleponnya teman-teman yang ingin bergabung iya. nah sementara ini sepertinya ada pertanyaan juga dari eh, teman-teman uh, melalui uh, eh, SMS ya Kak -hmm. Oja ini ada pertanyaan ini Kak Oja -hmm. Assalamualaikum Kak Oja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lima berhala yang pertama kali disembah tadi namanya apa saja? Syukron Kak Oja Afwan Nah, lima berhala tadi adik-adik bisa melihatnya di dalam surat Nuh adik-adik ya Surat Nuh yang pada ayat ke-23 Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yagutha wa ya'uqa wa nasran. Jadi yang pertama waddan, kemudian suwa'an, kemudian yaguth, kemudian ya'uq, kemudian nasran. Jadi adik-adik bisa lihat tentang lima berhala yang tersebut tadi yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh ayat 23. Mm -mm. Ya. Kak Uja kayaknya ada yang bergabung oh, siapa ini. nih? ini kayaknya. Uh, uh. Silakan UM. Nuaim, masya Allah. Nuaim? Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Nuaim. Nuaim, masya Allah. Nuaim berapa tahun umurnya? Empat tahun. Empat tahun. Berarti sudah sekolah TK atau belum? Sudah. Sudah? Ah, subhanallah. Nuaim apa nih sekarang nih? TKA. Oh, TKA. Masya Allah. Noem mau ngasih pelajaran? Iya. Oh, ngasih pelajaran. Iya, silakan Kang Oja dengarkan apa pelajarannya. Tauhid tidak sirik. Mm -mm. Terus? Ya, terputus. <laughs> Aduh, Noem terputus. Mohon maaf ya, nanti Noem telepon lagi ke Radio Dakwah Islamia. Nanti kita sambung lagi. Baik, Kak Oja, tunggu lagi dari adik-adik lainnya yang ingin bergabung di Radio Dakwah Islamia untuk menyampaikan pelajaran di kisah mena di kisah ini, kisah teladan yang Kang Oja bawakan buat adik-adik semua dari kisah yang disampaikan oleh Rasul Salam dan juga kisah yang dijelaskan yang tadi Kang Oja bawakan tentang kisah Amr bin Luh al-Huzai al huzai al itu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisak yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu Nah, buat adik-adik boleh bergabung untuk memberikan pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Hmm, hmm, tunggu ya. Kayaknya sudah ada yang masuk nih kata Abu Hamzah. Siapa Abu Hamzah? Ashraf ini Ashraf. Hmm, naam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nasrof ya. Iya. Ah, Nasir berapa tahun umurnya? Lima tahun. Lima tahun. Sudah sekolah TKB kali ya? Iya. Alhamdulillah. Nasir mau apa nih? Mau ngasih pelajaran ya? Iya. Ah, ini dia yang Kang Oja tunggu-tunggu. Ayo silakan Kang Oja dengarkan. Satu, tidak boleh beribadah tanpa ilmu or dua orang yang bertakwa tanpa ilmu sehingga menyesatkan orang banyak akan diazab di neraka. Mm -mm, betul sekali. Terus? Tiga, mm -mm. tidak boleh mempersekutukan Allah. Mm -mm. Empat, Allah akan mengazab orang-orang yang berbuat syirik. Mm -mm. Lima, kita harus belajar dengan baik agar tidak mudah disesatkan oleh iblis. uh, betul sekali. Kita enam. Mm -mm. Wah, kita Wah, harus selalu berdoa agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Mm -mm. Sudah. Oh sudah, masya Allah nih, enam pelajaran yang sangat bagus sekali dari nasrof ya. Luar biasa nih, mudah-mudahan adik-adik mencatat nih pelajaran tadi yang ditulis oleh Nasrof Nah, mau apa lagi Karang? Mau salam-salam juga? Mau. Oh iya, silakan buat siapa? Buat Uni. Buat Uni di Al Furqan. Mm -hmm. Abi di pasar. Abi di pasar. Hasan dan Husain. Mm -hmm. Sudah. Oh sudah. Tadi yang di belakang siapa tuh? Adanya ya? Mm -mm. Oh adanya mau ngomong nggak? nanti aja. Oh, <laughs> nanti aja. Nyambung lagi ya. <laughs> ya udah Nasra, makasih ya. Sukron ya. Aku mau hafalan. Kamu hafalan hafalan apa? Surat al insitor al insitor Ya udah baca tahu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama fatarat wa iral kawasibu mutasarat wa iral biharu futirat wa izal kuburu sirat alimat nafsum maqat damat wa akhorat fala ukasi ya ayuhal. Ah, ya nu ya insanu numawarraka birab bikal kari. Mm-hmm. Allah di kolakokas kol khalaqaka fasawwa kafa adala kafa adala khol fasawwa kafa adala hmm. di ay suratim masya arokabak kala bal tukadzibuna bidin wa inna alai kum alaikum lahafidin kiraman katibin nahayau yaumaddi sum ya'lamuna nama tam ya Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bigha'ibin Mama adro kama yaumuti Tum mama adro kama yaumuti Yaumalatam liku nafsul li nafsin syai'ah wal amru yauma lillah. Nah, ya, Masya Allah, subhanallah. Bagus sekali, nah sudah hafal ya. Diulang-ulang lagi ya hafalannya. Tadi Kang Ojel lihat ada yang salah-salah. Apa-apa ya, tapi Alhamdulillah sudah bagus. Nanti diperbaiki dan diulang-ulang terus ya. Iya. Iya, tadi namanya siapa ya? <laughs> Lupa Kang Ojel. Ya, sudah itu saja. Ya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. hmm. Ya, ada apa lagi nih Kak Abu Hamzah nih? Iya, Kak Oja ini sepertinya masih ada yang mau bergabung telepon, Kak Oja. Mm -hmm. Tapi sambil kita tunggu, ini ada pertanyaan. Apa tuh? Di zaman siapa sih uh, cerita yang tadi Kak Oja sampaikan. Cerita yang mana ya? Yang pertama apa yang kedua nih? Mungkin yang pertama mungkin. Oh, Kalau yang pertama ya. Oh, yang pertama. Yang pertama kisah ini jelas adik-adik jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi sudah kalau Kak Asyanti juga nggak tahu ya kisah ini berapa lamanya karena tidak dijelaskan dalam kisah tersebut oleh Rasul Salam kapan terjadinya. Tapi yang jelas jauh sebelum Rasul Salam diutus karena kesirikan di kota Mekah ini sudah berlangsung bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun adik-adik ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang nabi dan rasul yang terakhir pada zaman itu hingga pada hari kiamat nanti. Nah, jadi kisahnya apa? Kisahnya terjadi sangat sangat sudah lama adik-adik sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Allah alam biswab. Alhamdulillah Kak Oja, sepertinya Nuaim yang tadi tersempat terputus, dia bisa bergabung lagi. Alhamdulillah. Iya, silakan Nuaim. Nuaim? Diserikan pertama kali. Oh langsung, oh langsung ya, ya. Salam dulu dong. Tadi kan udah terputus. Salam dulu dong sayang. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong ya. Mulai meneruskan tadi ya pelajarannya ya. Ya udah, iya. silakan. Ya. Mm -mm, kalau aja dengarkan dan didengar ya, teman-teman OM yang lainnya. Silakan. Kisurisan pertama kali di Mekah. Mm -mm. Dibawa oleh Amr bin Lohai. Mm -mm. Terus? Keserikan pertama kali pada di, di dunia mm -mm. terjadi pada kaum Nuh. Iya yang membuat patung. Mm-hmm. Siapa yang membuat patung? Orang soleh. Membuat patung buat orang soleh. Yang buat siapa? Yang buat patungnya siapa Nuaim? Ib? Wati. <laughs> Iblis ya. Mm-mm. Eh lagi apa Nuaim? Apa pelajarannya? Silakan. Sudah. Oh sudah. Baik, alhamdulillah. Terus apa lagi Nuem nih? Mau kirim salam. Mau kirim salam, boleh. Buat siapa sih? Buat Mbak Rahma. Mbak Rahma di mana mbaknya? Di Masjid Ulil Albab. Oh, di Masjid Ulil Albab. Ulil Albab. Iya, siapa lagi? teman-teman di istiqomah teman-teman di TK istiqomah mm apa apalagi Abi di kantor ah, ah Abi di kantor belum pulang abinya ya ya. hmm. -mm. Umi Umi Ustaz Deden Ustaz Deden sama Kiki sama ya Udah. Udah. Ya udah, makasih ya. Nuaim. Iya. Iya. Salamnya mana sayang? Nuaim mau hafalan. Oh, mau hafalan juga. Mau hafalan apa? Surat apa? Surat Atin. Atin. Waduh, ya udah baca ta'awudz dulu ya. A'udzubillah. bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. ini wa itu waktu di sini, wahadal baladil amin. Lakad halaknal insanu fi asani taqwi. Sumaradadana radadna wa asfara sabili. Illa alladina وعملوا الصالحات فلهم أجر خير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين ah, Subhanallah, Masya Allah. Sudah hafalannya banyak ya Nuem ya? Ya. Alhamdulillah, dijaga ya dengan sering-sering diulang ya. Insya Allah. Aiyah, ah, Mm -mm. Sudah Nuem cukup? Ah, iya deh. Salam ya buat Abi ya. Waalaikumsalam ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nuaim. Baik ditunggu lagi ya adik-adik yang mau bergabung. Mungkin Kak Abu Hamzah bisa sebutkan kembali nomor telepon dan nomor SMS-nya biar adik-adik tahu. Iya, bagi yang ingin bergabung ya di 0341 tujuh enam Nah, sepertinya uh, juga ada yang masuk ini. Mm -mm. Kita sapa langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mm -mm. Siapa ini? Masito. Siapa? Masito. Wasito. Wasito ya? Iya. Wasito di mana tinggalnya? Di Arjawinangun. Waduh, kamu jangan nggak tahu tuh <laughs> udah Mungkin Kak harus tahu ya. Uh, uh, Wasito kelas berapa umurnya? Eh, kelas berapa sekolahnya? Umur 10 tahun. 10 tahun? Wah, subhanallah. Udah kelas berapa sekarang berarti? Kelas 5. Kelas 5, Alhamdulillah. Wah, situ mau apa nih? Mau ngasih pelajaran ya tentunya ya? Kang Oja tunggu pelajarannya nih. Ya. Wah, yaudah silakan Kang Oja dengarkan. Apa coba yang pertama pelajarannya? Tidak boleh membuat kesirikan. Mm -mm. Nanti kalau membuat kesirikan kenapa? Diberikan siksaan ya? Iya disiksa sama Allah. Siksanya seperti apa? Salah satunya. Salah satunya. Uh -uh. Yang kayak dialami Amr bin Luhai Huzai, tadi disiksanya seperti apa Amr bin Luhai? Disiksa di neraka jahanam. Mm -hmm. Dengan siksaan lama-lamanya. Uh -uh. Dengan disiksa seperti apa tadi Amr bin Luhai al Huzai tadi disiksanya seperti apa? Ususnya? khususnya diseret-seret dalam neraka ya? Iya. Iya, di perut. Mm -mm. Terus apa lagi pelajarannya? Tidak boleh menyembah kuburan. Mm -mm. Tidak boleh tidak boleh menyembah patung Iya, terus? Tidak boleh percaya sama dukun. Oh iya, betul. Tidak boleh menyembah, tidak boleh menyembah pohon. Mm -mm. Tidak boleh menyembah bintang. Mm -hmm. Tidak boleh menduakan Allah. Uh -uh. Percaya kepada hanya kepada Allah saja. Mm -hmm. Sudah? Masih ada? Mau titip salam boleh? Boleh, titip salam boleh. Buat siapa emangnya? Buat sama Mbak Eva di Pondok Al Ukuwa Sukoharjo. Ah, oh, lagi mendengarkan gak mbaknya? apa? Mbaknya mendengarkan gak radio dakwah Islamiahnya hari siang ini? Insya Allah. Insya Allah ya, mendengarkan. Buat siapa lagi Wasito? buat buat Om, um, Arif di Libya. Oh, buat Om Arif. Jakarta. Iya. Buat siapa lagi? Om Didi, Om Didi di Libya. Mm -hmm. Om Alex, Om Alex di Libya. Iya. Terus? Mbak Dona di Sukoharjo Pondok Al Ukuah. Mm -hmm. Udah? Udah belum? Salam-salamnya? Sudah. Oh, sudah. Ya, sudah ya. Ada lagi? Apalan boleh. Apalan? Apalan boleh nggak Kak Bu Hamzah tuh katain nanya? Boleh, tapi boleh. yang pendek-pendek ya. Oh, <laughs> yang karena pendek temennya banyak yang nunggu. Iya, betul. Yang pendek-pendek ya. Atau mungkin yang panjang tapi cuma berapa ayat gitu Kak Bu. Iya. Ya, ah. Mau apa surat, apa? Abasa. apa? Abasa. Berarti Abasa 10 ayat aja ya? Ya. ya. Iya, ya. baca tahu dulu ya. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anhu talaha ya cukup ya ya ah, ah. mau apa lagi nih Sukron Kak Oja. Oh, <laughs> afwan Wasito. Afwan deh Wasito. Sudah? Sudah. Salamnya mana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, subhanallah, salamnya lengkap ya. Ya udah Kang Oja tunggu lagi di belakang Dewasito. Siapa lagi kayak kira Abu Hamzah? Ada nggak Kak Abu Hamzah? Masih belum Kak Oja? Oh, belum. Iya, ya. mungkin kita tunggu sebentar. Mm -hmm. Silakan yang ingin gabung ya untuk bisa menyampaikan pelajaran sebelum Kak Oja memberikan pelajaran yang sangat banyak sekali nanti ya, hmm. ya Insya Allah. Sampai nunggu mungkin Kak Bu Amsa. Oh iya. Amsa mau memberikan pelajaran nih. Setuju, setuju. Yang pertama ya. Yang pertama adik-adik, yang pertama pelajarannya adalah bahwasannya yang pertama kali membuat gambar makhluk hidup adalah iblis adik-adik. Jadi kalau adik-adik ada yang meniru menggambar makhluk menggambar makhluk hidup, gambar manusia, gambar binatang, berarti adik-adik sudah meniru-niru iblis. Entah aja temannya iblis dong Kang Oja. Iya deh. Ah, sebelum Kang Oja lanjutkan bacaan berikutnya, Kang Oja angkat dulu ya. Di teman adik-adik yang sudah masuk. Iya, ya. Siapa nih? Karina. Salamnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Dengan adik siapa? Karina. Karina. Karina berapa tahun umurnya? Karima. Oh Karima, ya Karima berapa tahun umurnya? Lima tahun. Lima tahun, sudah TK ya? Iya ya. Iya. Iya. Karima mau ngasih pelajaran juga buat Kak Oja dan teman-teman yang lain. Iya. Iya. apa sih pelajarannya? Coba Kak Oja mau dengarkan. Yang pertama apa? Tidak boleh sirik. Tidak boleh berbuat sirik. Ya, betul. Bagus. Terus? Iya. Apalagi? Harus. Harus? Harus apa? Hah? mengetahui Ah, mengetahui Allah itu Allah itu mm -hmm. Bila mm -hmm. Berat Berat Berat Berat Apa? Berat berhak. Oh, Mas mengatai Allah itu berhak. Berhak apa? Disembah. Disembah. Selain Allah. Selain Allah. Ah, Ya, gimana tuh? Ya, lanjut aja deh. Allah hanya satu-satunya yang boleh disembah gitu ya. Yang berhak disembah dengan benar hanya Allah. Ya. Ada lagi? Pelajarannya? Ya. Udah. Terus kak mau apa lagi? Mau salam-salam juga? Mau Mau Kirim salam. mau kirim salam. Ya udah, buat siapa sih? Api. Api. Api di mana? Di, kantor. Oh, di kantor. Masih kerja abinya ya? Iya. Terus ya. apa lagi? Iya. Umi. Umi. Terus? Mm -mm. Terus? Mm -mm. Sudah. Sudah. Sudah? Sudah. Iya. Udah salam-salamnya mau ada lagi yang lain? Enggak ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah salam ya? Kang aja nggak dengar jelas nih. Ya udah, ditunggu lagi. Ya Kak Abu Hamzah, siapa lagi kira-kira Kak Abu Hamzah nih di belakang Karima? Ada? Nggak ada? Nggak ada Kang Oja. Nah baik, Kang Oja angkat satu pelajaran lagi adik-adik ya. Iya. Nah, jadi yang pertama tadi adik-adik pelajaran pertama, bahwasanya yang membuat Pertama kali makhluk hidup membuat patung, membuat gambar adalah iblis. Makanya adik-adik kita dilarang membuat makhluk hidup, menggambar makhluk hidup. Dilarang kita menggambar manusia, dilarang kita menggambar pat, apa membuat patung makhluk hidup, menggambar binatang makhluk hidup. Nah, itu dilarang, ya. Emang kenapa Kang Oja kalau kita gambar makhluk hidup? Adik-adik, kalau kita menggambar makhluk hidup nanti Allah akan azab kita dengan azab yang luar biasa pedihnya adik-adik. Apa itu Kang Oja? Nanti setelah Kang Oja angkat dari penelpon berikutnya. Iya, dengan siapa kira-kira Abu Hamzah nih? Hidayah. Iya, salam dulu sayang. Mana salamnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tadi namanya Kang Oja lupa deh. Hidayah. Hidayah. Iya. Hidayah di mana? Waduh, daerah mana tuh ya? Kang aja belum muter-muter Malang, jadi belum tahu nih. Berapa tahun umurnya? 8 tahun. 8 tahun. Ya udah. Uh, Hidayah mau apa nih? Mau ngasih pelajaran ya? Iya. Wah, asik nih. Apa sih pelajarannya? Coba Kang aja mau dengarkan yang pertama mm -hmm, yang, yang membuat gambar adalah iblis. Ah, yang buat gambar adalah iblis. Kemudian Dan tidak boleh mempersekutukan Allah. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Terus? Tidak boleh menyembah selain Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah. Iya bagus. Terus yang keempat? tidak boleh kita percaya kepada dukun. -hmm. Tidak boleh percaya sama dukun. Tidak, uh, tidak boleh tidak boleh percaya sama ramalan. Iya, nggak boleh ya sama zodiak ya perbintangan apalagi tidak boleh percaya sama kubur orang mati. <laughs> ya orang mati masa dipercaya udah mati. <laughs> Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi, lagi? Apa lagi? Orang yang pertama kali uh -uh. buat kesirikan di kota Mekah hmm. adalah Amal bin Luhai Al-Khuzai. Ya, terus? Udah? Udah. Wah, lima pelajaran dari Hidayah, Masya Allah. Hidayah mau apa lagi? Kirim salam. Kirim salam, boleh. Buat siapa? Buat Om Alex, Indonesia. Mm -mm. Iya. Suara radionya dikecilkan dulu coba Hidayah biar tidak berdengung-dengung. Iya. Buat siapa lagi? Buat Mbak Mbak Dona di pondok. Pondok apa? Al Uqwa. Al Uqwa di Sukoharjo. Iya, siapa lagi? Mbak Rahmi di Sumatera Barat. Wah, jauh sekali. Lagi ngapain di sana? lagi, kerja. Lagi sekolah. Oh, lagi sekolah. Jauh ya? Terus buat siapa lagi? Buat nenek di Padang. Oh, nenek di Padang. Hidayah orang Padang apa orang orang Malang aslinya? Orang Padang. Oh, orang Padang. Ya, terus ya. Buat siapa lagi? Udah. Udah. Iya deh. Udah itu aja? Nah, Sukran Kak Oja. Afwan Hidayah. Kak Oja baik banget deh. Ah, sama-sama. Hidayah juga baik banget deh mau telepon Kang Oja. Iya, sama-sama. Iya. Ya udah. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah hidayah. Ada lagi gak, Kak Bu Hamzah? Iya, sepertinya kita cukup cukup, cukup ya, ya uh-huh. karena waktunya sudah oh, mendekati asar. Asar jam berapa kabar sini nih? Jam tiga lebih sedikit. Wah iya. iya Mungkin kita dengarkan pelajaran ini dari Kak Iya Oja. betul. Jadi adik-adik pelajaran yang kang ingin sampaikan buat adik-adik yang pertama tadi sudah sampaikan teman-teman adik-adik ya betul semua tuh nggak boleh apa orang yang tidak punya ilmu itu akan tersesat orang yang berdakwah tanpa ilmu akan di, diazab sama Allah karena akan menyesatkan manusia wah betul tadi kadik dan tadi banyak sekali kayak tentang kesirikan nah kanya nambahin nih kanya bilang tadi pertama yang pertama kali membuat makhluk hidup, gambar dan patung-patung itu adalah iblis adik-adik yang terjadi di zaman sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus. Kemudian kita nggak boleh gambar makhluk hidup. Emang kenapa Kang Oja? Karena adik-adik menggambar makhluk hidup, membuat makhluk hidup, membuat patung makhluk hidup masa Kang Oja, dan menggambar-gambar makhluk hidup seperti manusia, hewan, baik burung, dan sebagainya. <clears throat> itu nggak boleh adik-adik. Kenapa Kang Oja? Karena Rasulullah SAW memberi kabar kepada kita adik-adik. Kata Rasulullah SAW, Kullu musawirin finnar. Kullu, setiap musawirin, setiap orang-orang yang membuat gambar finnar akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaruha nafsun. Dan nanti Allah akan jadikan setiap gambar tersebut diberikan nafas, diberikan nyawa adik-adik. Sehingga gambar-gambar tadi patung-patung yang dibuat oleh manusia ketika di dunia akan Allah berikan nyawa, diberikan nafas, diberikan ruh. Untuk ngapain Kang Oja? fayu'adzibuhu fi jahannam yang nanti gambar-gambar tersebut, patung-patung tersebut akan menyiksa orang yang membuatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah rawahu Bukhari wa Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi adik-adik, orang yang gambar makhluk hidup itu nanti Allah akan hidupkan patung-patungnya dan gambar-gambarnya. Allah Allah perintahkan kepada patung-patung dan gambar-gambar tersebut untuk menyiksa orang yang membuatnya. Wah, serem Kang Oja. Iya, serem. Makanya jangan ya adik-adik kalau adik-adik mau gambar sesuatu gambar gunung boleh, gambar mobil, motor, sepeda, jam, rumah, itu boleh. Kalau gambar makhluk itu boleh nggak Kang Oja? Boleh, tapi syaratnya kepalanya dihilangkan atau tidak ada kepalanya ditutupi, dikaburkan, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya. Nah itu boleh atau kepalanya ditutupi ya jadi hanya badannya saja. Nah itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas yang diperbolehkan adik-adik ya oleh apa kalau seandainya ingin menggambar makhluk hidup. Nah, kemudian adik-adik, pelajaran yang berikutnya. Orang yang bodoh dalam masalah agama itu adik-adik jelas akan mendatangkan kesesatan bagi dirinya. Kalau dia mengajarkan kepada manusia, maka dia telah menyesatkan dirinya dan menyesatkan manusia. <clears throat> sebagaimana dijelaskan oleh para ulama oleh salah satu seorang ulama yaitu bernama Syekh Hafid bin Ahmad Al-Hakami beliau berkata kebodohanlah yang menjadikan sebab kesesatan makhluk seluruhnya jadi adik-adik kita nggak boleh bodoh nih kalau kita nggak ngerti komputer nggak apa-apa adik-adik kalau kita nggak ngerti Uh, pelajaran matematika dengan baik nggak apa-apa tapi harus berusaha belajar dulu ya tapi kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa karena tidak akan ditanya adik-adik misalnya dan di di dalam kubur sama malaikat eh kamu bisa matematika enggak enggak ah aku azab nih enggak ada adik-adik ya jadi tidak ada yang diazab di dalam neraka itu karena enggak bisa matematika karena enggak bisa enggak bisa menggunakan komputer enggak ada tapi kalau adik-adik tidak paham tentang ilmu agama kemudian adik-adik tidak belajar ilmu agama, nah itulah yang nanti akan menyebabkan adik-adik disiksa oleh Allah. Karena ilmu agama ini penting adik-adik, lebih penting dari segala ilmu yang ada di muka bumi ini. Penting ya, ilmu belajar tentang ilmu tauhid, ilmu akidah, dan yang lain sebagainya, ilmu tentang ibadah. Nah, adik-adik perlu belajar. Nggak apa-apa adik-adik dibilang, ah kamu nggak ngerti komputer, nggak apa-apa. Tapi aku ngerti kok ibadah sholat Rasulullah SAW yang ajarkan, kamu ngerti nggak sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Wah, kalau adik-adik lebih ngerti tentang sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW daripada teman adik-adik, berarti adik-adik lebih hebat ya teman tersebut. Walaupun teman tersebut dia menguasai komputer, menguasai bahasa Inggris, ya, tapi adik-adik lebih hebat. Kenapa? Karena adik-adik akan selamat nanti di dalam di dalam di akhirat tidak akan disiksa karena sholat yang tidak benar karena sholat yang mungkin salah yang mengakibatkan sholat tersebut malah menjadi sebab malapetaka yang karena adik-adik tidak mengerjakannya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti adik-adik lebih hebat ya. Kemudian kedua Kang Oja eh, yang ketiga Kang Oja juga yang memberitahukan kepada adik-adik tidak boleh kita memasang-masang gambar-gambar sebagaimana yang dilakukan oleh para penduduk kaum Nabi Nuh ini yang sebelumnya yang dimana mereka memasang patung, memasang gambar-gambar di rumah-rumah mereka. Emang kenapa Kang Oja? Karena adik-adik sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, La tadakhulul malaika Tidak akan masuk malaikat. Kemana Kang Oja? Baitan ke dalam rumah yang fihi kalbun yang di dalamnya ada anjing wala suratun yang di dalamnya juga ada gambar-gambar makhluk hidup sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Talha radhiyallahu anhu. Jadi nggak boleh adik-adik masang gambar bernyawa, gambar patung, gambar manusia, foto adik-adik di panjang dalam rumah. Nanti malaikat yang diperintahkan oleh Allah membawa rahmat, kebaikan kepada rumah tersebut nggak mau masuk adik-adik sehingga akhirnya rumah tersebut tidak mendapatkan kebaikan dari Allah malah yang mendapat adalah keburukan yang datangnya dari syaitan mungkin itu saja yang kang bisa sampaikan di Abu Hamzah karena sudah sebentar lagi mau asar ya insya Allah iya Alhamdulillah Kak Oja terima kasih atas cerita yang sudah disampaikan ya dua cerita hmm. yang sangat berharga sekali beserta Eh, pelajarannya ya. Terus Kak Oja mungkin e, sebagai nasihat bagi adik-adik apa ini? Adik-adik khusus yang ada di Malang ini. Adik-adik yang di Malang yang pertama tentunya Kang Oja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan adik-adik menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan supaya menjadi anak-anak yang soleh-soleh ini, adik-adik harus belajar ilmu agama, terutama mendengarkan Eh, kajian-kajian uh, yang disampaikan di radio dakwah Islamiyah yang biasa disampaikan di hari Ahad ya Kabu Hamzah ya. Dengan siapa Kabu Hamzah? Kamu aja lupa tadi? Dengan A Deden. Dengan A Deden. Nah, itu ya. bermanfaat buat adik-adik. Adik-adik juga bisa belajar di majlis-majlis ilmu yang di mana dalamnya adik-adik diajarkan tentang ilmu agama yang sesuai untuk adik-adik itu ya. Belajar adik-adik intinya adik-adik harus mementingkan belajar ilmu agama Bukan berarti yang lain tidak penting adik-adik. Yang lain juga penting. Adik-adik juga harus bisa matematika. Adik-adik juga harus bisa komputer. Bukan berarti Kang Oja bilang tadi, oh kalau gitu kata Kang Oja nggak usah belajar komputer lah. Enggak juga. Tetap adik-adik belajar komputer. Tetap adik-adik boleh belajar e, matematika, boleh belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris, boleh. Tapi kalau yang lainnya, yaitu tentunya tidak mengalahkan adik-adik belajar agama, terutama belajar tentang sholat, belajar tentang Al-Quran, belajar bahasa Arab, dan lain sebagainya, itu adik-adik harus lebih diutamakan. Bukan berarti yang lain gak penting adik-adik, tetap penting dan bermanfaat buat adik-adik insya Allah. Kemudian, Kang Aja juga memberikan nasihat buat adik-adik untuk senantiasa berbuat baik kepada ayah dan ibu ya karena adik-adik mereka lo orang yang sangat berjasa sama adik-adik gak boleh adik-adik ya ada yang berlaku buruk sama ayah dan ibu sama umi dan abi nggak boleh kalau diperintahkan oleh umi dan abi sesuatu yang baik kerjakan langsung kalau misalnya nggak bisa sampaikan kepada abi dan umi bilang nggak bisa karena apa misalnya kan mungkin karena adik-adik sakit atau apa bilang ketika abi dan umi menyuruh adik-adik bilang abi umi afwan ya maaf Aku bukan tidak mau, tapi aku lagi sakit nih kakiku, jadi nggak bisa ke warung. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya adik-adik mampu, apa yang diperintahkan oleh Abi dan Umi yang satu yaitu baik, adik-adik harus kerjakan dan juga menurut kata Abi dan Umi. Kalau disuruh mandi, segera mandi, jangan lama-lama. Kalau disuruh makan, segera makan. Ya, jangan malas malesan Gak boleh adik-adik ya. Jadi itu yang bisa Kang Oja sampaikan buat adik-adik semuanya dan insya Allah kita bertemu kembali pada waktu yang Allah kehendaki. Itu saja Kak Abu Hamzah dari Kak Oja.